Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa cicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita-citaku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Dalam seri ke-371 ini dengan para pemain Ganja Lubis sebagai Rogo Penata, Mark Red sebagai Ken Naraswari, Ajeng Atma Kusuma sebagai Rahas Trikandi, Ashari sebagai Paksi Jala Kuning, Tato sebagai Panci Tarasu, Hari Afik sebagai Sakya Murti, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita tempat beberapa tiang gantungan, beberapa orang nampak terkulai lemas seperti tak bertenaga. Mereka baru saja mengalami siksaan sangat kejam dari pengikut-pengikut umat Durga Pratandari. ke arah utara, Bibi. Baru kali ini ia meninggalkan rumah itu. Apakah kita dapat melakukan sesuatu? Ikatan ini sangat kuat sekali. Aku telah berusaha untuk melepaskannya, tapi tidak berhasil. Aku juga. Tetapi aku berharap kita tidak kehilangan semangat untuk berusaha dan terus berusaha sampai berhasil melepaskan diri. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berada di antara orang-orang liar yang tidak mempunyai perasaan. Kakang Panji Parasu, kau masih sadar? Iya, aku masih sadar. Bagaimana dengan luka-lukamu, kakak? Jangan pikirkan keadaanku, Kensiwi. Oh, lukamu nampak parah, kakak. Aku tidak lagi memikirkannya. Jika kita bebas, kita akan membalas perlakuan buruk ini, kakak kita diikat di tiang seperti ini. Kemudian tadi dijadikan tontonan. Keparat orang-orang itu. Sudahlah, tenangkan pikiranmu. Jangan ikuti kemarahan itu. Dalam kemarahan atau kegembiraan yang berlebihan atau yang terasa pedih akan membuat kita tidak bisa berpikir wajar. Panji Garit, Panji Garit, kau masih dalam keadaan sadar? Oh, Kakang Paksi jalak Kuning. Oh, aku masih dalam keadaan sadar. Tapi luka-lukamu arang keranjang, kakak. Orang-orang liar itu telah menyiksamu. Aku tidak apa-apa. Sudahlah, Rastri Kande. Jangan menangis. Tangismu akan mengundang rasa sedihku. Kau dalam keadaan seperti ini akan tetapi, aku, suamimu, tidak bisa melindungimu. Mereka terlampau banyak, Kakang. Dan perempuan bermata aneh di kening itu. Orang itu benar-benar sakti mandraguna. Kita berempat bukan lawannya, Kakang. Iya, iya. itu adalah Panji Garib dan istrinya, Rahastri Kandi, serta Ken Siwi dan Panji Parasu, yang dalam perjalanannya menyusul Kameswara harus berurusan dengan umat Durga para Bandari dan kemudian menjadi tawanan. Mereka diikat masing-masing pada sebuah tiang kayu jati yang ditancapkan pada tanah di lapangan terbuka. Beberapa hari mereka disiksa, dan tidak jauh dari tempat mereka, terdapat sebuah tiang lagi, di mana seorang lelaki tua berambut putih juga diikat dengan erat. Bukan Rastri Kandi untuk menolong diri sendiri rasanya tidak mungkin. Kasihan orang itu. Wajahnya mengingatkan aku kepada kakang kami suara. Kenapa? Ada kemiripan dengan wajah kakang kami suara, Bibi. Apa iya? Iya. Sebelum orang itu disiksa dan wajahnya masih belum berantakan seperti itu, aku melihat mirip kakang kami suara. Lihat, orang itu mendongakkan kepalanya dan memandangmu. Kau mengenal Kamiswara. Kalian baru saja membicarakan Kamiswara. Uh, eh, ben benar, Paman. Kamiswara yang manakah yang kau maksud? Mungkin ada beberapa nama Kamiswara. Nah, kalian berasal dari mana? Namaku Kenciwi, Paman. Ini keponakanku. Itu suaminya. Dan di sebelah kananku adalah calon suamiku. Kami berasal dari Pasanggaran. Siapakah paman yang nampaknya mengenal kakang kamu suara? Apakah kalian murid Ki Ageng Pesanggaran? Ah, uh, aku anaknya. oh. Jika demikian benar, yang aku maksud adalah Kameswara itu. Siapakah Paman? Ada hubungan apa Paman dengan Kakang Kameswara? Seharusnya hubungan yang dekat sekali. Akan tetapi, karena kesalahanku, hubungan yang dekat itu menjadi jauh sekali. Panci Garitia memejamkan mata, menahan rasa sakit akibat siksaan yang dialaminya, mencoba untuk membuka kelopak matanya. Demikian juga dengan Panci Parasu, merasa tertarik dengan pembicaraan itu. Namun sayang, keduanya tidak bisa menoleh dengan leluasa ke arah Sakya Murti. Kensiwi menjadi semakin penasaran, demikian juga dengan Rahastri Kandi. Pertanyaan itu kian mempunja siapa sebenarnya lelaki tua itu. Paman, jadi benar Paman mengenal kakang kamu suara? Iya, Aku mengenalnya. Aku mengenal nama itu. Ketika masih bayi, ia bernama Surya Medari. Dan kemudian ketika dewasa, Ki Ageng Pesanggaran atau Ki Ageng Kanigara di Pesanggaran telah memberinya sebuah nama baru yaitu Kameswara sebuah nama yang bagus. Lalu, siapakah sebenarnya Paman? Sebenarnya, aku ingin mengenalkan diriku kepadamu, Nini. Akan tetapi, aku merasa tidak pantas. Mengapa harus merasa tidak pantas? Mungkin sulit kau mengerti. Akan tetapi sangat bisa kurasakan. Tidak pantas, Nini sudahlah. Aku cukup merasa senang bisa berkenalan dengan Nini dan teman-teman yang adalah sahabat kami suara. Jika ada yang kusedihkan adalah mengapa kalian tertawan di tempat ini. Kalian masih muda. Kalian seharusnya tidak mengalami perlakuan buruk semacam ini. Aku sudah tua. Aku sudah bisa mengesampingkan rasa sakit dan perih. Tidak jadi soal aku dihajar babak belur seperti ini. Ya, hitung-hitung ini adalah hukuman atas perbuatanku. Oh, Paman semakin membuat aku merasa penasaran. Tolong ceritakan kepadaku, siapakah Paman? Jangan, ini. Aku tidak sanggup. Aku tahu, Bibi. Apa maksudmu? Paman itu tentu ayah kandung kakang kami suara. Ah, benarkah? Hanya ayah kandungnya yang mengetahui dengan sebenarnya bahwa nama kakang kami suara adalah Surya Medari. baik Rahastri Kandi, Kansi Siminaraswari, Panci Garit dan Panci Parasu, yang masing-masing terikat pada tiang berusaha menoleh kepada Sakya Murti, seolah ingin mengetahui bagaimana perubahan mimik mukanya. Sakya Murti terdiam oleh tebakan Rahastri Kandi yang dirasakan langsung menohok dadanya. Seharusnya Aku merasa bangga mempunyai anak lelaki itu. Ia seorang pemuda yang tampan dan gagah. Lebih dari itu, ia mempunyai kesaktian yang tinggi. Masih muda tetapi sakti mandraguna. Seharusnya aku bangga menjadi ayahnya. Apakah paman tidak merasa bangga? Aku tidak pantas menjadi ayah pemuda itu. Mengapa, Paman? Aku tidak pantas. Jika anak itu tidak sudi mengakui aku adalah ayahnya, adalah memang pantas. Karena perbuatanku. Mengapa, Paman? Paman jangan ragu. Ceritakan pada kami. Masa mudaku adalah masa-masa aku berkelimang dosa. Perbuatanku terkutuk dan menyebar di mana-mana. Adalah wajar jika kami suara tidak sudi menganggapku sebagai ayahnya. Karena aku sendiri merasa aku ini seekor binatang. Uh, kenapa paman berkata demikian? Pada suatu ketika, istriku yang adalah istri hasil merusak hubungan antara seorang pemuda dan pemudi, merebut cinta kasih orang lain, Amin. Aku mencurigainya, anak yang dikandungnya bukanlah anakku akan tetapi hasil penyelewengan istriku. Anak yang lahir itu kemudian aku buang. Ki Ageng Pesanggaran yang ketika itu bernama Kanigara memintanya dan merawatnya. <laughs> Ah, suatu kali aku telah membuang bayi itu dan ketika bayi itu sekarang telah menjadi pemuda, tidak sudi mengakuiku sebagai ayahnya. Bukankah itu sudah sepantasnya? Apakah kakang kamu suara tidak mau mengakui paman sebagai ayahnya? <laughs> Maaf, paman. Jika demikian, apakah paman adalah juga ayah dari seorang perempuan, pewaris widara kandangan bernama Pinaka Swasti Ratu. Iya. Ah? Aku ini seekor binatang. Aku adalah seekor binatang. Binatang paling menjijikkan itulah aku. Aku ini binatang. Aku memuja dan mengumbar nafsu. Seorang perempuan cantik menjadikanku gila dan liar karena ia tidak mau melayani kehendakku. Ah, ia malah memilih salah seorang adikku. Lalu aku perkosa dia. Dan kemudian sebagai buahnya, lahirlah seorang perempuan. Dan ketika perempuan itu telah dewasa, ia datang kepadaku menghujatku. Pedangnya melintang di depan dadanya, siap menyambar tubuhku. Baru sekarang aku melihat betapa menyenangkan andai kata aku bisa mati untuknya. Inilah aku. Inilah aku, Nduk. Namaku Sakya Murti. Bukan manusia, tetapi binatang hina. Apakah Paman menyesali perbuatan yang pernah Paman lakukan? Menyesal. <laughs> Ribuan rasa penyesalan membuncah di dadaku. Tetapi, rampungkah dengan penyesalan? Penyesalan tidak menghapus semuanya. Penyesalan tidak menghapus apa yang pernah kulakukan. Penyesalanku bertumpuk-tumpuk, Nini. Akan tetapi, perbuatanku memang tidak termaafkan. Tidak, Paman. Aku melihat Paman justru telah menyesal. Itu sangat penting. Bahwa Paman telah mengubah perilaku, itu penting. Justru jika Paman masih menjadi... Ah, maaf, seperti yang paman sebut binatang, maka paman lelaki yang tidak baik. Nah, akan tetapi betapa ingin aku memeluk mereka. Betapa aku merindukan untuk dapat memeluk mereka anak-anakku. Semuanya bagaikan angan-angan yang tergantung di langit. Tidak akan pernah kesampaian. Jangan berkecil hati, Paman. Kau mengenal kakang kami suara. Aku yakin kerinduan paman akan menjadi kenyataan. Kakang kami suara pasti akan menempatkan paman di tempat yang seharusnya, yaitu ayah kandungnya, perantara kelahirannya di dunia ini. Murti termangu. Dia adalah tokoh utama dari persoalannya sendiri. Dia dapat merasakan dan membayangkan adalah merupakan suatu kemustahilan. Kama suara atau Pinaka Swasti Ratu akan menerima kehadirannya dengan tulus sebagai ayahnya. Mustahil. Murti memejamkan mata. pertanyaan ini telah mengusik hati paman? Oh, tidak, tidak apa-apa. Ada yang datang. Wah, wajahmu benar-benar tampan sekarang. Sulit untuk membedakan mana yang hidung, mana yang pipi. <laughs> Mengapa kau memalingkan muka dariku? Ha? Kurang ajar. Aku sayat-sayat mukamu. Wajahmu akan semakin tidak karuan. Tahu? kalau kau ingin melakukan, lakukan saja. Mau bunuh, silakan. Aku tidak takut mati. Bah, kurang ajar. Rasakan ini untuk keberanianmu meludahiku. Lagi? Mau lagi? Huh? Ya? Bunuh saja aku. Aku tidak takut mati. Bunuh kami semuanya. Kalau kau merasa dirimu lelaki buas. Buas? Iya, aku buas. Aku adalah lelaki buas. <laughs> Bagaimana andai kata istrimu itu aku perkosa? Hmm? Eh? <laughs> Apakah kau akan tegar pula menerimanya sebagaimana kau dengan tegar menghadapi kematian? <laughs> terkutuk kau. Bunuh saja aku. Bunuh kami. Oh, ini rasakan. Oh. <laughs> Tidak bisakah kau tersenyum sedikit kepadaku? Hmm? <laughs> Kau cantik sekali di Ajeng Tetapi sayang sekali Kau tidak menaruh perhatian kepadaku Seekor hmm? kuda betina Akan menaruh perhatian kepadamu Apa? Kuda betina? <laughs> Kau kudanya Setan Ini untukmu Cih uh, Setan Rogo penatas sangat kesal dengan kelakuan Ken Siwi Wajahnya merah padam, sementara Kang Siwi memandang terus dengan pandangan menantang. Kami adalah orang-orang jantan. Kami tidak takut mati. Bunuh saja kami semua kalau kau berani. Hmm. Kalian akan dijadikan korban persembahan untuk sebuah upacara yang akan diselenggarakan besok malam. Persembahan kepada Hyang Batari Durga, Ratu Kegelapan Balam. Sang Ratu Uma Durga akan marah kepadaku jika aku membunuhmu. bersabar sajalah. Kalau kau menginginkan kematian, besok malam kalian akan merasakan kematian itu. Lihat orang-orang yang sedang sibuk di sana itu. Mereka sedang mempersiapkan sebuah upacara untuk kalian. <laughs> Api yang menjilat-jilat kemerah-merahan akan mengantarmu ke nirwana. <laughs> Aku tidak takut. Bagus. Hadapilah dengan tabah. Hmm. Bagaimana dengan menyayat? Apakah kau juga dengan tegar akan menghadapi kematian? Hmm. Aku tidak takut mati. Tidak takut mati? Semuanya tidak takut mati. Bagus. <laughs> ya, semuanya tidak takut mati. Aku senang. Sekarang kalian mengatakan tidak takut mati. Namun nanti ketika api mulai berkobar, kalian akan menampakkan perasaan yang sebenarnya, ketakutan. Tetapi dengar, kalau kalian mati, kematian itu akan sia-sia. Nanti malam, tengah malam, bersiaplah. Ada seseorang yang akan membebaskan kalian. Kalian harus mau mendengar petunjukku kalau kalian ingin selamat dari tempat ini. Orang-orang jantan. <laughs> kalian benar-benar orang-orang jantan. Bersiaplah menghadapi kematian. Bersiaplah menghadapi kobaran api. Bersiaplah untuk menjadi persembahan kepada Yang Batari Durga. sadarlah rahas Trikandi bahwa ada sesuatu yang aneh yang baru saja diperbuat orang itu. Rahas Trikandi menoleh kepada Ken Binareswari. Mereka seolah mencoba saling berbicara melalui tatapan mata. itu tadi. Aneh. Ada yang aneh. Nampaknya ia memberitahu sesuatu kepada kita. Iya. Ia menyampaikan sesuatu secara tersamar kepada kita. Tadi ia mengatakan, nanti malam, tengah malam, akan ada yang berusaha menolong. Bukankah demikian? Shh, jangan keras-keras, Bibi. Nanti ada yang mendengarkan. Siapa orang tadi? Dan siapa orang yang menolong kita? Apakah ia sedang mempermainkan kita? Aku tidak jelas apa maksud pemuda itu. Apakah ia berkata sebenarnya atau bercanda? Mungkin sedang menyiksa perasaan kita, Bibi. Jika orang itu bermaksud menolong kita, lalu apa pamrihnya? Tentu ada maksudnya. Semoga saja orang itu tidak berbohong. Ia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Bahwa akan ada yang menolong kita. Nah, siapa kira-kira? Mungkin kami suara. Kakang suara? Iya, mungkin. Siapa tahu. Janganlah memberi harapan yang tidak ada isinya, Paman Panji Parasu. Aku hanya mengatakan tentang salah satu kemungkinan, Rastri. Ya, kita terlampau berharap. Keadaan yang kita alami ini benar-benar membuat gila. Membuat kita berharap dan berharap. Datangnya sebuah keajaiban. Iya, kita terlampau berharap. Hiburan kita kemudian hanyalah berharap. Sudahlah, mari kita lupakan pertolongan dari luar. Kalau kita ingin bebas, kita harus berusaha sendiri. Tali yang dipergunakan untuk mengikat kita ini benar-benar tali keparat. Kalau sekedar dari janget, tentu telah putus. Namun sekuat apapun, aku meronta. Justru tanganku yang luka terkelupas. Sudahlah, Kenciwi. Tanganmu akan semakin terkelupas. Jangan lakukan itu. Waktunya semakin dekat, Kakang Parasu. Orang-orang itu sudah mempersiapkan sebuah upacara liar untuk membakar kita. Kita akan mati terpanggang di tempat ini. Paman, Paman Sakya Murti, Paman mendengar suaraku? Iya, aku mendengar. Bagaimana, Paman? Pendapat apa yang kau minta dariku, Nini? Kita harus melarikan diri dari neraka ini. Bagaimana caranya, Paman? Apa yang bisa Paman katakan? Tetapi di atas kita ada yang Batara Agung yang tentu tidak merestui tindakan perempuan permata tiga itu kepada kita. Cobalah kalian berdoa, meminta kepada Yang Batara Agung untuk mendapatkan pertolongan atau perlindungan. Pertolongan itu mungkin berasal dari orang lain Mungkin juga berasal dari diri kalian sendiri. Berdoa? Mengharap pertolongan? Mengapa? Apakah kau tidak mempercayai kuasa yang batara agung? Yang akan memberikan pengayoman kepada orang-orang yang berada di pihak yang benar. Apa yang diucapkan Sakyang Murti membuat semuanya termangu di dalam keadaan yang sangat terjepit, Sibi seperti telah lupa pada yang patar agung. Bahkan ketika Sakya Murti menyarankan untuk berdoa, meminta pertolongan kepada Hyang Batara Widi Kawasa, pertanyaan itu muncul dengan cara bagaimana Hyang Widi Kawasa akan menolongnya, atau pertanyaan yang lebih sederhana, akankah pertolongan datang meski dia telah berdoa? yang berhasil kau temukan? Ampun, Sang Ratu. Kami masih sedang mengaduk tempat ini. Namun kami tidak menemukan sesuatu. Kecuali patung-patung Sorogupito dan Sorogupolo banyak yang rusak. Hmm, seseorang telah merusaknya. Hmm. Orang itu tentu tahu persis bahwa mata patung Sorogupito adalah penyambung mataku untuk mengawasi daerah ini. Tetapi, janganlah ia berharap bisa berbuat sesuatu di wilayahku. Kau pulanglah Orang yang datang kali ini bukan tandinganmu. Perketat penjagaan, terutama pada para tawanan. Jika aku temukan orang yang berani menyelinap, berkeliaran di wilayahku, aku sendiri yang akan membesek kulitnya untuk menghias bilik tidurku. Hup! Kita tinggalkan tempat ini. Hup! Thank Maka demikianlah, manakala mentari telah sedemikian doyong ke arah barat, Nyai Saur Pitutur memimpin beberapa anak buahnya kembali ke Pasetran. Sementara itu dengan sangat gesitnya, bagaikan gerak seekor burung walet di senja hari yang bermain dengan bias ombak, atau menyelinap di antara titik-titik gerimis, umat durga para bandari meloncat berjungkir balik dari dahan ke dahan. Hingga pada akhirnya, umat Durga telah hinggap pada sebuah dahan dari pohon yang paling tinggi. Di sana umat Durga melepas ikat kepalanya, dan sesaat kemudian, sebuah mata yang terletak di keningnya terbuka. Dengan mata yang luar biasa itu, umat Durga menyatu segala tempat yang dicurigainya. Aku harus menemukan betina hamil yang menjadi duri di dalam dagingku itu. Hidupku tidak akan pernah tenang jika aku tidak berhasil menyempurnakan kematiannya. Huh, sampai kapanpun, orang itu akan menjadi orang yang paling memuakkan dan membuatku muak. Supaya aku tidak muak dan muak, aku harus menemukannya. Aku harus mencarinya. Dan tidak ada persembunyian di wilayahku ini yang bisa melindunginya. Meski persembunyian itu adalah sebuah lubang landak saat lamanya, umat Durga parapan dari menggunakan ketajaman mata yang berada di keningnya, yang seolah mampu menembus apapun, dapat melihat yang tidak terlihat. Namun umat Durga merasa aneh, karena dia tidak berhasil. Dengan sangat cepat, umat Durga kemudian meloncat, menjelajahi semua wilayah pasetran Gondomayit yang terletak di hutan Cemara yang sering disebut Cemoro Sewu atau Cemoro Sosro. Namun umat Durga menjadi sangat kesal karena yang dicarinya tidak juga ditemukannya. Sementara matahari semakin turun, tinggal beberapa saat lagi, matahari itu akan menyentuh permukaan tanah. Maka akhirnya umat Durga kembali mengikat keningnya. Orang itu tentu tidak berani memasuki sarangku. Mungkin sekedar lewat. Jika mereka berada di wilayahku, aku tentu dapat menemukannya. Atau, ya, nampaknya ia menggunakan sejenis ilmu yang dapat dipergunakan untuk bersembunyi dariku. Hap! hampir copot rasanya jantungku, Nyai. Sama, Bapak. Aku merasa jantungku akan lepas. Tahukah perempuan itu kita berada di sini? Nampaknya tidak, Bapak. Aku telah menggunakan kekuatan dan kemampuan yang aku miliki untuk menghisap segala jenis suara yang kita timbulkan. Ah. Mulai dari desah nafas atau gerakan tangan, suara-suara itu lenyap dari pendengarannya. Anakku yang masih berada di dalam kandunganku ini ternyata luar biasa. Kekuatan itu mengalir begitu saja. Oh, syukurlah, Nyai. Mumpung masih terang, Bapak. Mumpung kabut belum bergerak turun, mari kita dekati tempat yang dijanjikan rogo penatas itu. Mari, Nyai. Maka demikianlah, dengan melewati tempat yang sama sekali tidak diduga oleh umat duga para bandari, dengan tebingnya yang terjal, terpleset sedikit di bawah bebatuan tebing akan menyongsong tubuh yang meluncur jatuh. Bagi umat Durga para bandari, sangat tidak masuk akal perempuan hamil yang diiringi seorang lelaki tua itu akan melewati tempat itu. sebuah gua Oh, iya. Apakah kira-kira perempuan bermata tiga itu mengetahui adanya gua itu? Aku kira demikian, Nyai. Gua itu berada di wilayahnya. Keberadaan gua itu pasti diketahuinya. Mungkin kita bisa memanfaatkan gua itu, Bapak. Mari, sebelum kita menuju ke tempat yang dikatakan Rogo Penatas, kita periksa gua itu. Bagaimana, Nyai? Tidak ada tanda-tanda gua ini pernah dijamah, Bapak. Aku tidak yakin. Meski tempat ini berada di wilayahnya, kemudian perempuan itu sampai di tempat ini pula. Tetapi, Rogo Penatas telah memberi petunjuk tentang jalan ini. Jika Rogo Penatas tahu, mestinya perempuan itu lebih mengetahuinya, Nyai. Marilah kita periksa, lebih teliti. Dengan cermat, dengan menggunakan bukan saja ketajaman matanya, namun juga segenap ketajaman panca inderanya. Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe memeriksa tempat itu dengan seksama. Semakin jauh mereka memeriksa, mereka menemukan pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Oh, bukan main. Iya, gua ini menyimpan pemandangan yang indah, luar biasa. Benar, Bapak. Aku pernah terkagum-kagum menyaksikan gua yang dipergunakan Paman Biku Dewa Hastu di pesisir Paralingga. Namun ternyata gua ini lebih hebat, lebih dahsyat. Batu-batu lancip mencuat dari atas dan bawah membentuk perwujudan yang aneh-aneh. Ada yang seperti belalai gajah, ada yang seperti seekor ular sawah yang melingkar, ada lagi yang menyambung dengan batu lancip di bagian bawah. Nampaknya gua ini memang belum terjamah, Bapak. Aku tidak melihat jejak-jejak. Jika memang benar dukanya, itu menguntungkan. Kita tinggalkan gua ini, Bapak. Kita melanjutkan perjalanan. Bandari yang merasa kecewa karena tidak berhasil menemukan yang dicarinya, segera menyelenggarakan sebuah upacara khusus, upacara yang tidak melibatkan orang lain di dalam biliknya. Perempuan bermata tiga itu melepas pakaiannya satu demi satu, untuk kemudian perempuan pemuja yang batari durga itu telah telanjang bulat, tidak tertutup apapun di hadapan patung batari. Yang Batari Wahai Yang Batari Tunjukkan di mana perempuan yang menjadi duri di dalam dagingmu itu sedang bersembunyi. Tunjukkan kepadaku Yang Batari. Umat Durga Parabandari bergerak menari-nari, namun tatapan matanya tertuju kepada mata ketiga yang terletak di kening patung itu. Asap dari dupa dan kemenyan semakin menyengat hidung, namun bagi umat Durga, baunya melebihi bau segala macam bunga. Semakin bergetar tangan umat Durga, semakin liar pula gerakannya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.